diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya <clears throat> dan itulah yang diyakini oleh Taifah Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah <clears throat> yang mudah-mudahan dengan kita mengetahui prinsip-prinsip pokok-pokok yang penting ini kita menjadi golongan yang selamat golongan yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة umatku ini nanti akan terpecah menjadi 73 golongan kulluha finnar illa wahidah seluruhnya mereka itu diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu qalu waman hiya ya Rasulullah lalu para sahabatnya dengan antusias yang sangat untuk mengetahui kebenaran bertanya kepada Rasulullah tentang golongan yang dikecualikan tadi. Siapa dia ya Rasulullah? <clears throat> Qala man kana ala mithli ma ana alaih wa ashabi. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dalam melaksanakan agamanya ini berjalan berkeyakinan berprinsip seperti aku berprinsip dan para sahabatku Hadirin rahimani wa rahimakumullah Pasal yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif faslun al qada wal qadar perihal masalah al-qadha wal qadar. Masalah takdir dan ketentuan. Ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jal yang seringkali kita mendengar tentang qadha dan qadar. <clears throat> Barakallahu fikum masalah ini termasuk masalah arkanun min arkanil iman salah satu rukun dari rukun iman yang wajib bagi seorang untuk meyakini dan mengimani dan barang siapa yang mengingkari telah menodai dirinya dengan kekufuran karena ingkar kepada salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Qala al-muallif rahimahullah berkata Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah wa min sifatillah ta'ala termasuk salah satu sifat dari sekian sifat-sifat Allah seperti yang pernah kita dapati pada bab-bab sebelumnya bahwa <clears throat> Barakallahu fikum Mu'allif rahimahullah Beranjak dalam hal Memuat bab-bab dalam kitabnya Lum'atul Iqtiqad Adalah dalam rangka penjelasan terkait dengan sifat-sifat Allah Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masalah tauhid yaitu kita mengesakan Allah para ulama menggolongkan ada tauhid rububiyah keesaan Allah dalam hal Allah itu satu-satunya pencipta pembagi rizki demikian pula yang mengatur alam semesta ini menghidupkan dan mematikan dan berbagai macam sifat-sifat rububiyah juga tauhid yang kedua ialah uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal af'alul ibad, yaitu perbuatan-perbuatan hamba dari perihal berdoa, beribadah, meminta, takut, demikian pula berharap dan sekian banyak jenis-jenis ibadah yang tidak diperbolehkan seorang memperuntukkan untuk selain Allah, tetapi semua tadi hanya untuk Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan nama dan sifat atas apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atas nama dan sifat demikian pula yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu muallif memulai dalam babul qada wal qadar wa min sifatillahi taala. Termasuk bagian sifat dari sekian sifat-sifat Allah adalah annahu al-fa'alu lima yuridu. Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam ayat yang nanti insya Allah akan kita lalui barakalatikum yaitu Allah Azza wa Jal fa'alun lima yuridu Allah Azza wa Jal zat yang fa'al yaitu maha kuasa untuk berbuat atas lima yurid segala apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Azza wa Jal dat yang maha kuasa untuk berbuat. Lima yuridu terhadap segala apa yang dikehendaki. atau dengan bahasa lain Allah Azza wa Jal zat yang maha pelaksana dalam segala apa yang dikehendaki di samping pada ayat yang tersebut dalam surat Hud juga pada apa Al-Buruj fa'alun lima yuridu itu salah satu sifat Allah. Jadi Allah Azza wa Jal zat yang maha kuasa untuk berbuat, zat yang maha pelaksana atas segala apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi jika Allah telah berkehendak. Ini harus kita yakini la yakunu syai'un illa biiradatih. Demikian pula sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya. Sebab itu sangat mengkhawatirkan dan juga membahayakan apabila seorang baik dalam benaknya <clears throat> terbetik dalam benaknya satu pemikiran atau bahkan terucap dalam ucapnya satu ucapan. Perbuatan ini terjadi atas kehendakku dan kehendak pribadiku. Tidak ada andilnya Allah sama sekali. Kan bahayanya. ini. Baik. Fabarakallahu fikum. La yakunu syai'un illa bi'iradatih. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki dengan berbagai macam usaha, upaya dan sebab itu apa? Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah memang menghendaki untuk terlaksana. Allah menghendaki untuk berlangsung dan terjadi. Sebab itu barakallahu fikum dalam perkara akidah luar biasa pembentukan pribadi-pribadi seorang muslim. Sering kita mengatakan istilah tawakal dengan makna bersandar kepada Allah. Sering orang mengatakan yang namanya tawakal tafwid umur ilallah, mematrahkan segala urusan kepada Allah. Tapi tidak sedikit seorang manakala menyatakan dirinya saya pasrahkan saya serahkan saya sandarkan segala urusan kepada Allah namun kadang masih ada hal-hal yang dimana seorang merasa ada andil dalam kejadian dalam suatu tindakan Wal'iyadzubillah kalau mengatakan ini kalau bukan karena saya tadi teori yang saya kerjakan keahlian saya, skill saya dan seterusnya tidak mungkin akan apa? berlangsung dengan baik. Fabarakallahu fikum. Luar biasa bimbingan Al-Qur'an. Luar biasa pula bimbingan sunnah. Sebuah terbiah yang bermula untuk seorang mendidik kepada kepribadian yang menjadi ibadur rahman sebagai hamba yang maha luas rahmatnya. Kadang kita mengaku mu'tarif, ana abduka, aku ini hambamu ya Allah, tetapi pada hakikatnya seringkali nilai-nilai penghambaan itu barakallahu fikum masih dikotori dengan penghambaan-penghambaan kepada selainnya wala yakhruj syai'un min masyiatih. La yakunu syai'un illa eradati. Segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya dan segala sesuatu tidak akan mungkin keluar dari masyiahnya. Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fil 'alam syai'un yakhruj diri. Tidak ada dalam alam semesta ini sesuatu yang keluar dari ketentuan dan ketetapan Allah. Kan begitu semestinya seorang mukmin. Sebab itu barakallahu fikum mapannya seorang demikian pula kajian yang terus senantiasa menanamkan memahamkan dalam pembahasan qada wal qadar lalu kemudian kita bisa memahami dengan baik yahsibul insan as-sabr akan mendidik seorang itu untuk bisa sabar demikian pula barakallahu fikum termotivasi untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah dan bukan berhujjah terhadap kejelekan dan keburukan itu sedikit-sedikit dengan mengatakan Allah sudah mengtakdirkan yang demikian ini. Fabarakallahu fikum Qala laysa fil alam syai'un yakhruj an taqdirih wa la yasdur illa an tadbirih. Demikian pula tidaklah muncul sesuatu kecuali dari pengurusan Allah. Demikian pula wala muhidun anil qadar al-maqdur ولا يتجاوز ما قطع في اللوح السطور tidak ada sesuatu yang barakallahu fikum meleset dari tentang perkara itu ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan dan juga tidak ada sesuatu yang melampaui dari apa yang telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz فقال أراد ما العالم فائلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوا جميعا لأطاؤوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزقهم qadara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha bi hikmatihi قال الله تعالى Demikian pula Allah Azza wa Jalla sesungguhnya menghendaki apa yang ada di alam ini untuk kemudian mereka itu senantiasa taat dan patuh kepadanya. Dan seandainya Allah menghendaki untuk dijaga mereka itu, pasti mereka barakallahu fikum. Tidak ada satupun yang menentangnya. Dan seandainya Allah menghendaki pula mereka untuk taat kepada Allah, pasti mereka pun akan taat seluruhnya. Allah lah yang menciptakan alam Allah pula yang menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatannya. Demikian pula Allah pula yang menetapkan, menentukan berapa kadar tentang rizki yang harus diberikan kepada setiap masing-masing orang. Dan Allah pula telah menentukan, memperkirakan tentang kapan ajal seorang itu tiba. Dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki berdasarkan hikmah. Berikut tentang beberapa ayat yang diangkat oleh muallif rahimahullah sebagai penjelas tentang pembahasan ini. قال الله تعالى الله عز وجل برفرمن لا يسأل عما يفعل yaf'al." Dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang ia perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Separuh daripada ayat yang tersebut dalam Al-Anbiya pada ayat yang ke 23 potongan yang pertama ini sudah menjawab sekian banyak keluhan dan pertanyaan orang-orang yang sering dalam lubuk hati yang paling dalam, Ya Allah, kenapa engkau mentakdirkan seperti ini? Kenapa engkau berbuat yang seperti ini? Kenapa engkau harus tetapkan yang seperti ini? Kenapa engkau kehendaki yang seperti ini? La yus'alu amma yaf'al. Dia Allah Azza wa Jal. Zat yang tidak ditanyakan kepadanya atas apa saja yang diperbuat. Wahum yus'alun. Bahkan manusia itulah yang kelak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Dari situlah seorang dilatih, dibimbing untuk membiasakan tidak bertanya-tanya tentang perkara apa yang menjadi ketentuan Allah. Sebuah ketentuan apakah mengandung nilai baik atau buruk yang sifatnya nisbi yaitu seolah-olah merugikan menurut kita tiada lain yang pantas bagi seorang untuk mengucapkan atas segala kejadian yang terjadi, ketentuan yang telah Allah tetapkan kecuali ucapan seorang dengan penuh keyakinan demikian pula pasrah diri kepada Allah qaddarallahu wa ma syaa fa'al Allah telah menentukannya Allah telah menetapkannya dan apa yang Allah tentukan jika telah dikehendaki pasti akan terjadi dan tidak akan meleset Fabarakallahu fikum. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala ida atau inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. <clears throat> Pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49 sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan biqadarin dengan adanya takdir, ketentuan dan ukuran. Sebab itu pada ayat yang berikutnya pada Al-Furqan ayat yang ketiga wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia Allah Azza wa Jal yang menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya dengan ketentuan yang tidak ada satupun yang terbolimi dengan ketentuan yang tidak ada satupun yang terkurangi dan tidak ada satupun ketentuan Allah Azza wa Jalla yang di situ mengandung kepada keburukan. Bahkan ketentuan Allah itu semuanya baik. Meskipun kadang kita jumpai Allah menghendaki seorang misalnya diuji dan dicoba menurut manusia buruk tetapi ketentuan Allah yang berjalan itu mengandung kepada hikmah dan kebaikan yang murni berupa kebaikan. Sebab itu pembahasan qada wal qadar mendidik seorang untuk senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan menjauhkan sikap-sikap kepada su'udzani billah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat berikutnya dalam Al-Hadid ayat yang ke-22 yang diangkat oleh muallif rahimahullah qaulu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha apapun petaka bencana musibah yang menimpa di muka bumi ini yang terjadi di muka bumi ini dan juga bahkan yang menimpa pada masing-masing individu kalian. Sebab barakallahu fikum orang kadang ketika terjadi suatu musibah, bencana di bumi itu kan tidak semua tertimpa kan demikian. Ya, mohon maaf. Ya Hari-hari ini kan dikabarkan dengan apa? Musibah berupa banjir. Pada sebagian tempat kan tidak terkena musibah banjir. Di sebagian daerah terkena musibah misalnya gempa dan yang lainnya. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan ma asaba min musibatin fil ard. Apapun bentuknya jenisnya bencana yang terjadi di muka bumi ini dan juga barakallahu fikum bencana petaka yang menimpa pada setiap masing-masing diri kalian. Semua tadi kata Allah illa fi kitabin kecuali telah ada ketentuannya catatannya dalam apa? lauh al-mahfuz. Allah sudah menentukannya, menetapkannya. Min qabli an nabara'aha sebelum diciptakannya bumi dan seisinya bahkan sebelum diciptakannya masing-masing manusia yang hidup di muka bumi ini. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir bagi Allah mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi bagaimana kejadiannya bahkan yang belum terjadi seandainya terjadi bagaimana kejadiannya itu mudah bagi Allah itu mudah bagi Allah itulah bahwa manusia itu betapa sempit demikian pula pendek, demikian pula kurangnya. Walaupun seorang mungkin berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah pada penelitian dibarengi dengan sekian banyak kemungkinan-kemungkinan untuk tidak melesetnya dan berubah haluan tetapi barakallahu fikum sebuah rencana namanya manusia. barakallahu fikum ketika sesuatu sudah di hadapan mata dengan sekian banyak teori, demikian pula ukuran dan berbagai macam usaha-usaha yang di situ untuk menuju kepada kesempurnaan hasil yang diperoleh ternyata kadang-kadang terjadi juga apa? kesalahan. Itu rencana yang sudah dipikirkan masa-masa, dihitung dan seterusnya. Lah bagaimana kalau dengan perkara yang belum terjadi bagaimana kejadiannya? Tapi itu bagi Allah sangat mudah menunjukkan bahwasanya ilmu Allah muhitun bikulli syai, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu yang sempat kita sampaikan bahwa dalam maratibul qadar memahami takdir adalah perkara al-ilmu. Menetapkan seorang untuk beriman kepada Allah bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan mendahului sebelum diciptakannya ciptaan-ciptaan Allah. Wa qala ta'ala demikian pula pada Al-An'am ayat yang ke-125 Faman yuridillahu an yahdiyahu Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah petunjuk yashrah sadrahu lil Islam maka Allah azza wajal akan melapangkan dadanya menerima Islam jadi orang-orang yang Allah azza wajal kehendaki untuk diberi petunjuk itu dilapangkan dadanya untuk apa? Menerima Islam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yurid an yudhillah dan sebaliknya kalau Allah menghendaki pada seorang itu kesesatan, jika Allah kehendaki pada seorang itu kesesatan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan pada dadanya itu sesak dan sempit. Sudah sesak, terasa sempit itu orang-orang yang barakallahu fikum kalau Allah kehendaki padanya apa? kesesatan. Jadi jangan dikira bahwa seorang itu kalau hidupnya serba ada, mobil dengan berbagai macam jenis kendaraan silahkan milih, tinggal pakai rumah dengan berbagai macam fasilitas, wanita dengan berbagai macam apa yang dia kehendaki, makanan apa yang dia kehendaki, minuman apa yang dia kehendaki. Tetapi kemudian seorang tidak beragama Islam, tidak mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jal, jangan mengira bahwa hidupnya itu dalam kondisi apa? Nyaman, lapang dada, tidak. Justru kelapang dadaan itu ada pada Islam. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal beritakan Umay yuridillah an yahdiyah yaj'al sadrahu fil Islam Siapa yang Allah kehendaki padanya petunjuk maka pada dadanya itu lapang untuk menerima Islam maka pada ayat yang berikutnya ketika kepada orang-orang yang disesatkan oleh Allah wa may yurid an yudillah siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama seperti orang yang ingin mendaki ke langit Wong daki ke gunung aja kan berat kan begitu ya. Tabarakallah. Seolah-olah perkaranya sesak demikian pula sempit. Barakallahu fikum karena itu Islam sesungguhnya mengajarkan kepada agama yang hakiki bukan hayalan. Tuntunan-tuntunan Islam jika seorang betul-betul merujuk kembali kepada apa yang diajarkan dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki merujuk kembali kepada ajaran Rasul sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah itu mengandung kepada hakikat kehidupan yang luar biasa. Sebab itu pesan Imam Syafi'i rahimahullah yang pernah kita lewati amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah aku beriman kepada Allah dengan apa yang Allah azza wajalla datangkan. Yaitu apa? Alkitab. Ada muradillah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lah kita mempelajari Al-Quran. Kemudian ayat ini diterapkan bagaimana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tentunya melalui bimbingan para ulama. Demikian pula tu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Aku beriman terhadap kerasulan Rasulullah dengan apa yang beliau bawa yaitu tentunya melalui pengajaran hadis-hadis Rasul. Ada muradi Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang Rasul kehendaki. Rasulullah berbuat, Rasulullah berucap bagaimana kehendak beliau tentunya semua tadi akan bisa kita terjemahkan apabila kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah mengikuti jejak bagaimana para sahabat, para ulama dahulu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak masing-masing membawa versi. Versi kami begini, versi kami demikian. Tidak bermakna barakallahu fikum. Dalam perkara-perkara yang di sana terjadi keragaman dalam pelaksanaan ibadah. Karena Rasulullah SAW misalnya dalam hal doa istiftah meragamkan sekian banyak bacaan yang diajarkan. Tetapi yang dimaksud ialah tentang memahami makna, maksud dan keinginannya itu barakallahu fikum tidak mungkin seorang akan mampu kecuali dengan bimbingan para ulama. Wa rawa Ibnu Umar Baik, pada paragraf berikutnya ialah beralih yaitu beberapa dalil yang disebutkan muallif kalau tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an maka muallif beralih kepada beberapa riwayat tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام والله أعلم إما di sini روى عمر karena pada dasarnya hadis ini adalah hadis Umar bin Khattab atau mungkin rawa Ibnu Umar an Abi Ibnu Umar telah meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Umar bin Khattab karena hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang pemuda yang sangat tampan lalu mengajarkan tentang Islam, rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu hadis Umar Ibn Khattab yang Imam Muslim menyendiri dalam periwayatannya in bihi Muslimun dalam Sahih Muslimnya dan di sana muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Baik. Anna, oh, anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi SAW. Jadi barakallahu fikum imma di sini Umar rawa Umar atau jika di situ tertulis Ibnu Umar maka an abi. Mungkin dilihat tentang nusrah-nusrah, wallah alam di nusrah yang saya miliki juga demikian riwayat Ibnu Umar. Tetapi hadis ini pada hakikatnya adalah hadis Umar bin Khattab. Nah, Jibril ketika datang kepada Nabi SAW bertanya, Mal iman, apa itu iman? Jadi kisahnya mungkin sering telah kita dengarkan. Jibril datang menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan dalam penampilan yang barakallahu juga bersih memakai pakaian putih bersih rambutnya juga dalam kondisi apa tertata lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya sebagian menyebutkan kepada paha Nabi atau pahanya sendiri yaitu betul-betul ingin belajar ingin apa belajar kalau istilahkan apa duduk bersimpu di hadapan guru kan begitu ingat tidak dulu ya kalau kita mungkin belajar ngaji yang dari mulai alif ba ta dan seterusnya ngaji dengan seorang guru itu kalau sampai kita melengos begini itu sudah rotan yang turun kan begitu. Jadi pandangan betul-betul tidak bisa kemana-mana kan begitu. Nah sekarang memang luar biasa anak-anak kita itu. Nah, bukan hanya melengos tapi diajari lari ke sana kemari kan begitu ya. Nggak kepegang. Allah musta'an. Baik. Dan ini sesungguhnya terkait dengan adab seorang ketika belajar memperhatikan. Karena itu lebih kepada apa? Kepada menguasai tentang apa yang akan disampaikan. Wong kadang-kadang kita duduk dalam kondisi betul-betul perhatikan. Itu aja kan kadang-kadang masih apa ya? Ada beberapa kemungkinan loadingnya lama kan begitu ya, mikirnya lama kan begitu. Ya? Yang kedua juga apa? Kadang-kadang kita duduk demikian tapi ininya kemana-mana. Ada yang ke pasar, ada yang ke toko, ada yang ke mall, ada yang ke pekerjaannya. Baru sadar ditanya, apa tadi kan begitu ya? Padahal mungkin menghadapkan apa? Wajah ke depan. Jadi kalau fikum sebagai tasliyah penghibur ya. ya. Supaya nggak tegang dalam belajar. Baik, walaupun juga eh, tidak sepantasnya dalam pelajaran-pelajaran untuk menyeringkan dalam bercanda. Baik. Harus serius. Kadang-kadang sampai seorang mengerutkan apa? Kening, keluar keringat kan gitu. Memahami sesuatu. Dan begitu. Kadang seorang dalam kondisi tidak bisa tidur untuk memahami satu masalah. Sebab itu barakallahu fikum sepantasnya kita itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Allah hidupkan para ulama yang memudahkan bagi kita dengan sebab kesungguhan para ulama untuk mempelajari apa yang dulu pernah diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya dengan begitu mudahnya. Kan demikian. Maka Jibril bertanya kepada Nabi, "Mal iman? Apa itu iman?" Nabi menjawab, Antuk minabillah kamu beriman kepada Allah wa malaikatih kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah wa kutubihi kepada kitab-kitab Allah wa rusulihi kepada rasul-rasul Allah wal yaumil akhir demikian pula beriman kepada hari akhir wal qadar dan beriman kepada takdir khairihi wa syarrih takdir yang barakallahu fikum berupa ketentuan kebaikan atau mengandung kepada keburukan Kalau Jibril sadaq benar jawabanmu itu rawahu Muslim Disinilah para sahabat kaget. Orang datang baru enggak kami kenal. Tanya kepada Rasulullah SAW. Setelah dijawab kok tiba-tiba benar jawabanmu. Benar apa yang kamu katakan. Kan begitu. Ajibna yas'al wa yusaddiq. Kami heran. Para sahabat mengatakan kami heran. Dia tanya kok yang membenarkan. Misalnya kira-kira kita kalau ada orang datang lalu tanya, "Mohon maaf, saya mau tanya tentang masalah ini." Oh iya, dijawab Benar Pak Ustaz, memang begitu jawabannya. Lah kamu tuh siapa kan begitu ya? Mungkin kita tendang kan begitu ya. Kamu ngetes kan begitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin karena kurang sabarnya kita. Kita kembali ini termasuk salah satu dalil yang pertama yang diangkat oleh muallif bahwa masalah takdir adalah masalah dalam perkara agama ini cukup kuat pijakan sandarannya baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi SAW, Amantu bil qadar khairihi wa syarrih wa huluwihi wa murrih. Lafat yang disebutkan di sini diisyaratkan dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang dhaif Demikian pula wa min du'ain Nabi SAW dan termasuk salah satu doa Nabi yaitu yang diajarkan di 'allamahu Al Hasan ibn Ali yang doa tersebut Nabi ajarkan kepada Al Hasan ibn Ali yad'u bihi agar berdoa dengan doa tersebut anna qunutal witri bahwa kunut atau fi kunutil witr dalam kunut ketika witir. Jadi seorang ketika berwitir dan witir barakallahu fikum secara hukum sunnah dan itu merupakan amal yang setiap malam hendaknya seorang kerjakan. Apakah dengan satu rakaat paling sedikit atau dengan tiga atau dengan lima atau dengan tujuh dengan sembilan atau seorang dalam salat malam dengan sebelas tiga belas ditutup dengan witir itu diperbolehkan bagi seorang untuk membaca doa kunut. Membaca doa apa? Kunut yang disebut dengan kunut pada witir. Hanya saja para kafirum dinukil bahwa itu dibaca ketika di bulan Ramadhan. Ada sebagian mengatakan boleh dari awal hari-hari malam bulan Ramadhan. Ada pula yang membiasakan pada pertengahan mulai pertengahan Ramadan baru membacanya. Nabi mengajarkan kepada Al Hasan ibn Ali tentang doa ketika kunut witir. Wakini syara syarra ma qadaita. Salah satu dalam lafaz doanya Wakini syara syarra ma qadaita. <clears throat> Jagalah diriku ya Allah dari keburukan ma qadaita apa yang telah engkau takdirkan apa yang telah engkau tetapkan Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ikhwana barakallahu fikum, kita masuk kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala asy-syarah al-qadar min sifatillahi ta'ala annahu fa'alun lima yurid kama qala ta'ala termasuk salah satu sifat dari sekian sifat-sifat Allah adalah al-fa'al Allah itu zat yang maha barakallahu fikum pelaksana maha kuasa untuk berbuat atas segala apa yang Allah kehendaki Qaulu ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-107, "Inna rabbaka fa'alun lima yuridu." Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang fa'alun. Zat yang maha kuasa berbuat lima yuri apa yang dikehendaki Fala yakhruj syai'un an iradatihi wa sultanih. Tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak dan kekuasaan Allah. Wala yashdur syai'un illa bitaqdirih wa tadbirih. Dan tidak ada pula sesuatu yang terjadi kecuali dengan takdir Allah dan ketentuan Allah biyadihi malakutus samawati wal ard di tangan Allah segala ketentuan yang ada dalam langit dan bumi yahdi may yasha bi rahmatih Allah menghendaki siapa yang Allah kehendaki atas rahmatnya untuk diberikan hidayah wa yudhillu may yasha'u bi hikmatih dan Allah pun menghendaki siapa yang kehendaki untuk disesatkan karena sebuah hikmah kalau dalam perkara ketentuan Allah untuk memberi petunjuk karena rahmatnya. Tetapi ketika menentukan adanya seorang yang disesatkan itu karena hikmahnya. Jadi bukan karena rahmat Allah Allah menyesatkan seorang, bukan. Tapi sebuah hikmah. Ada hikmah yang ingin Allah perlihatkan dan yang Allah kehendaki ketika seorang itu disesatkan. Tetapi jika seorang diberi petunjuk itu karena rahmatnya. La yus'al amma yaf'al likamali hikmatih. Dia itu zat yang tidak ditanya tentang apa saja yang diperbuat karena likamali hikmatih. Karena kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jal wa sultanih demikian pula kekuasaan Allah wa hum yus'alun bahkan yang ada manusia itu adalah yang ditanya kenapa annahum karena mereka adalah makhluk-makhluk yang murabbuna wa mahkumun atau marbubuna wa mahkumun mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diatur oleh Allah dan mahkumun makhluk-makhluk yang diberjalankan tentang hukum dan hikmah Allah Qala wal imanu bil qadari wajibun mengimani terhadap takdir Allah merupakan kewajiban wa huwa ahadu arkan iman asid atau sitta. karena mengimani takdir termasuk salah satu rukun dari rukun iman yang enam liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi Rawahu Muslim wa ghairuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadar khairihi wa syarrih, huluwihi wa murrih. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aku beriman terhadap takdir yang mengandung kepada khairihi wa syarrih. Apakah berupa ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, huluwihi wa murrih, yang manis maupun yang pahit wal khairu wasyarr tentang kebaikan dan keburukan dalam masalah takdir itu bi'tibaril aqibah ditinjau daripada akibat jika ada satu kejadian wal halawah wal mararah bi'tibari waktu isabatih tentang kebaikan dan keburukan ditinjau tentang al-aqibah, akibat. Jika Allah menentukan satu kejadian, itu kadang dikatakan akibatnya buruk atau apa? Baik. Adapun dalam masalah bahwa kejadian itu kadang terasa pahit, kadang menyenangkan, diistilahkan kepada manis bi'tibari waktu isabatih ditinjau saat waktu kejadiannya membuat senang orang atau membuat seorang sedih terasa pahit atau terasa manis wa khairul qadar makana nafi'an dan namanya takdir itu dikatakan kalau mengandung kebaikan jika ketetapan itu perkara yang bermanfaat wa syarruhu ma kana dharran au mu'dhiya dan buruk yang dikatakan khairihi wa syarrih beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dan keburukan itu jika ketentuan itu bermadarat dan barakallahu fikum mu'dhiya yaitu tidak menyenangkan, mengganggu, mencelakakan. Qala wal khairu wasyarr. Adapun terkait dengan masalah takdir Allah dalam hadis Nabi mengatakan beriman kepada takdir yaitu ketentuan apakah hal itu baik atau buruk huwa bin nisbah lil maqdur. Jadi baik dan buruknya itu jika dinisbahkan kepada yang ditentukannya, yang ditetapkannya. Demikian pula wa aqibatuhu dan akibatnya. Fa inna minhu ma yakunu khairan karena dalam takdir Allah Azza wa Jal, jika dinisbahkan kepada apa yang ditentukan, ditetapkan, itu kadang kebaikan. Contohnya, ketaat, seperti ketaatan. Demikian pula wasihah, kesehatan. Wal ghani, demikian pula kecukupan, kekayaan, itu dikatakan apa? Dilihat barakalafikum kepada yang ditentukannya itu mengandung kepada kebaikan, ketaatan, kesehatan, kecukupan. Wa minhum yakunu syarran. Dilihat, ditinjau pada apa yang ditetapkan tadi, maka ma yakunu syarran kadang mengandung kepada keburukan kal ma'asi seperti kemaksiatan demikian pula wal marad seperti sakit wal faqr seperti kemiskinan amma binisbah li fi'lillah perhatikan tetapi jika ditinjau kepada apa yang Allah perbuat misalnya Allah menghendaki berarti itu apa kehendak Allah perbuatan Allah kekuasaan Allah Adapun jika ditinjau kepada fi'lillah, kepada perbuatan Allah, fala yuqal, tidaklah dikatakan innahu syarrun. Tidak dikatakan itu buruk kalau itu ditinjau kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan itu keburukan. Liqaulin Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi fi du'a al-qunut alladhi 'allamahu Al-Hasan ibn Ali wa qini syarra ma qadaita. Ya Allah, lindungi aku. Jauhkan aku, hindarkan diriku dari keburukan ma qadaita, apa yang telah engkau tetapkan. Fa adhafa syarr ila ma qadahu la ila qada'ih. Maka Allah menisbahkan, menyandarkan tentang keburukan itu kepada ma Apa yang Allah tetapkan la ila qada'i dan bukan kepada ketetapannya. Kepada apa yang Allah tentukan, kepada apa yang Allah tetapkan dan bukan kepada ketentuannya dan ketetapannya. Qala wal iman bil qadar la yatimu ila bi arba'ati umurin dan mengimani takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara berikut yang secara global telah kita sampaikan pada awal pembukaan pelajaran bab al qadha wal Qadar. Mudah-mudahan dengan kita baca secara uh, ringkas akan mengingatkan kembali tentang penjabaran yang pernah kita sampaikan. Qala al-awwal Al-imanu bi anna Allah alimun atau alimu kulli syai ma yakunu jumlatan wa tafsila bi ilmin sabiqin liqauli ta'ala. Pertama ialah mengimani bahwa Allah itu maha mengetahui segala yang akan terjadi secara global maupun rincian secara rinci dengan keilmuan Allah yang mendahului segala sesuatu. Hal itu berdasarkan firman Allah, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi? Inna dhalika fi kitabin, sesungguhnya semua tadi apa yang Allah ketahui ada dalam kitabnya yaitu pada Lauhul Mahfuz. Inna 'ala Allah yasir dan semua tadi bagi Allah sangat mudah pada Al-Hajj ayat yang ke-70. Atsani yang kedua, jadi pertama ialah ilmu Allah. Ilmu Allah mencakup kepada segala yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, demikian pula perkara yang belum terjadi bagaimana kejadiannya. Yang kedua, annallaha kataba fi lauhil mahfuz. Allah Azza wa Jal mencatat, menetapkan ketetapan tadi dan dicatat pada lohul Mahfud. Maqadira kulli syaih. Ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan segala sesuatu. Liqauli ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah bencana petaka yang terjadi di bumi ini dan juga tidak pula yang terjadi pada masing-masing diri kalian illa fi kitabin kecuali <clears throat> telah ada ketetapannya dalam Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum diciptakannya semua tadi <clears throat> demikian pula <clears throat> atau hadis ini dikatakan oleh muallif ai tukhlaq al khaliqatu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu telah diciptakan sebagaimana sabda Nabi innallaha qaddara maqadiral khalq Allah azza wajalla telah menentukan menetapkan dengan rinci tentang ketentuan-ketentuan ciptaannya qabla an yakhluqas samawati wal ard sebelum diciptakannya langit dan bumi bi khamsina alfa sanatin yaitu sebelum 50 ribu tahun sebelumnya Asalis yang ketiga innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillah wa masyiatih al qadirah baina rahmati wal hikmah Segala sesuatu tidak akan terjadi di langit maupun di bumi kecuali dengan kehendak Allah. Dengan keinginan dan kehendak Allah. Yang ada dairatu baina rahmati wal hikmah yang berputar antara rahmat dan hikmah. Yahdi man yasha'u birahmatih. Kalau Allah menghendaki hambanya diberi petunjuk itu berdasarkan rahmatnya wa yudhillu man yasha'u bihikmatih dan Allah menyesatkan hambanya berdasarkan hikmahnya la yus'al amma yaf'al likamali hikmatih apa yang Allah perbuat itu jangan ditanya karena itu menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah wa sultanih dan kekuasaan Allah. Wahum yus'aluna bahkan mereka itulah yang akan ditanya oleh Allah. Wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li ilmih. Dan <clears throat> segala apa yang terjadi dan berlangsung semua tadi sesuai dengan apa yang ada pada pengetahuan Allah as-sabiq, pengetahuan Allah yang sudah mendahului. Walima katabahu fi lauhi al-mahfud liqauli ta'ala dan juga terhadap apa yang telah Allah catat dan tentukan dalam lauhul mahfud, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu telah kami tetapkan dengan ketetapan yang serinci-rincinya sesuai dengan ukuran dan ketetapan yang rinci. Demikian pula firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka dilapangkan dadanya menerima Islam wa mayurid an yudhillah. Siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan pada dadanya itu rasa sesak dan sempit. Qala fa asbata wuqu'a al-hidayah wa dhalal bi iradatihi. Allah menetapkan dalam ayat tersebut yaitu pada Al-An'am ayat yang ke-125 bahwa kejadian yang terjadi pada manusia itu ada yang mendapatkan petunjuk dan ada pula yang tersesat itu semua bi iradatihi yaitu qauluhu may yuridillah siapa yang Allah kehendaki yaitu dengan iradatullah yang terakhir rabi anna kulla syai'in fis samawati wal ard makhluqun lillah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah taala. La khaliqa ghairah dan tidak ada pencipta selainnya wala rabba siwah dan tidak ada pula yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan selain Allah azza wajalla liqouli ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira dan dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya wa qala ala lisan Ibrahim demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah dat yang menciptakan kalian secara uh, jasad demikian pula khilqah ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Itu khalq dan juga wama ta'malun dan apa saja yang kalian perbuat itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian kita masuk fakrah ini adapun syarahnya insyaallah kita tunda pada waktu yang akan datang. Qala ta'ala qala al-muallif wa la naj'al qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirih wa jinabi nawahi Kemudian muallif rahimahullah pun mengingatkan setelah penjelasan tadi, jangan kita menjadikan ketentuan Allah, takdir dan ketentuan Allah itu, qada dan qadarnya Allah itu sebagai alasan kita meninggalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam anna Allah wa anna lillah alaina al-hujjah bi inzalil kutub wa bi'tsatir rusul. Tetapi yang wajib bagi kita untuk mengimani dan kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla yang akan menetapkan kepada kita tentang diturunkannya Alkitab, diutusnya Rasul itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla telah apa? Telah menurunkan hujah alasan. Jangan sampai seorang barakallahu fikum beralasan dalam hal meninggalkan perintah dan menjauhi larangan itu seorang berhujah dengan takdir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di alla yakuna linnas allahi hujjatun ba'da rusul.